Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa membimbing kita, sehingga kita bisa istiqomah di atas petunjuk Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana sudah berlalu pada kajian kita, bahwa akibat dari kita membiarkan mata kita liar untuk memandang perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala maka bisa kita rasakan apa akibatnya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis bahwa kalau kita membiarkan pandangan kita liar melihat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kita sadar dengan hal itu dan kita membiarkannya tidak berupaya untuk melawannya, tidak berupaya untuk lari minta ampun kepada Allah, maka hal tersebut akan menyebabkan kepada beberapa perkara berikut ini, yaitu masuknya panah syaitan, di mana panah syaitan ini penuh dengan racun, penuh dengan penyakit-penyakit yang bisa memberikan pengaruh negatif pada hati kita. Kemudian yang kedua <clears throat> adalah membuat hati kita sibuk sehingga wayunsihi masalihahu wa yahulu bainahu wa bainaha hati kita bersibuk dan melupakan kebaikan-kebaikan yang bisa memperbaiki hati dan uh, pandangan yang liar tadi an nadroh yang liar pandangan yang diharamkan Allah akan menghalangi hati kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut Kemudian masuk kepadanya wa yaqa'u fi tibail hawa wal ghiflah. Kemudian terjatuh kepada ikut hawa nafsu dan kelalaian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami serta senantiasa mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka ikhwan fiddin, wa akhwatillah rahimakunallah, rahimakumullah. Perhatikan di sini <clears throat> akibat dari seseorang memandang perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala banyak akibat yang akhirnya meng mengakhirkan penyesalan kepada kita sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pekan kemarin yaitu berujung kepada perzinahan. <clears throat> Penyair mengatakan, "Kullul hawadisi mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nar min mustasghir asy-syarar." <clears throat> Kam narratan balagat min qalbi sahibiha kama blagi sahmi bainal qausi wal watar. Berapa banyak bahkan dikatakan semua kejadian awalnya adalah dari pandangan. Dan api yang besar awalnya juga dari percikan api yang kecil berapa banyak pandangan yang berasal dari hati pemiliknya. Kemudian mereka uh, maksudnya pandangan tersebut seperti panah yang keluar dari busurnya. Demikian cepatnya. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan bahwa pandangan yang dia biarkan liar itu akan melepaskan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Pendengar Radio Raja di mana Anda berada, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan zina kepada kita dan itu semua awalnya adalah dari pandangan. Semua agama, agama samawi ini, syariat-syariat samawi melarang dari perbuatan zina. Dan kita ketahui bahwa perbuatan zina zaman sekarang ini seakan-akan merupakan hal yang biasa yang dilakukan oleh banyak kalangan, baik dari kalangan yang kaya maupun yang miskin, dari kalangan yang atas maupun yang bawah, dari orang tua maupun anak kecil. Karena apa? Karena demikian rusaknya zaman yang kita berada di dalamnya. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena ia merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa Orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina maka barang siapa yang berbuat demikian akan dilemparkan dia dalam keadaan berbuat dosa maka perhatikan para jemaah pendengar Radio Rojak dimanapun anda berada bahwa perbuatan zina ini merupakan perbuatan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, tidaklah berzina seseorang ketika dia berzina, dia beriman. Dan tidak mencuri ketika dia mencuri, dia beriman. Sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah berzina seorang ketika dia berzina, dia beriman. Dan tidaklah mencuri seseorang ketika dia mencuri sementara dia beriman. Memang dalam akidah ahli sunnah, perbuatan dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun di sini Nabi SAW bersabda ketika dia berzina, lepas keimanannya, namun ketika dia selesai berzina kembali keimanannya, faida akla'a raja'a ilaih. Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman, kana 'ala rasika dhullah, fa idza aqla'a raja'a ilaih. Rawahu Abu Dawud. Apabila seorang hamba itu berzina, keluar keimanan darinya, maka di atasnya seperti di atasnya ada bayangan dan apabila dia selesai berzina kembali keimanannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan zina tidak mengeluarkan orangnya dari iman akan tetapi menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar karena tidaklah beriman artinya tidak ber, tidak berzina seorang ketika dia beriman tidaklah ber, berzina seorang kecuali ketika berzina maka keimanan yang bisa lepas ya namun ketika selesai dari berzina kembali keimanannya Mendengar wajah dimanapun Anda berada, ketahuilah kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini perzinahan sudah merajalela dimanapun. Sehingga kita harus takut kepadanya. Kalau seorang tabi'in seperti Sa'id Ibn Musayyab yang ia merupakan orang yang sudah tua, umurnya kurang lebih 70 tahun dan dia buta, dia mengatakan, "Aku yang paling aku takut adalah fitnah wanita." Bagaimana dengan kita? Orang yang jauh dari kurun al-mufaddalah, dari zaman, dari masa yang terbaik. Bagaimana dengan kita yang sekarang ini kita bisa melihat orang dengan mudahnya melakukan perzinahan, orang dengan tidak malunya berduaan dengan bukan mahramnya, dengan tidak malu-malu menceritakan kepada temannya bahwa dia telah berzina. Maka apabila hal tersebut seperti ini akan merajalela adab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah rawahu al-hakim wa qala sahihul isnad wa wafaqahu az-zahabi dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah nampak zina dan riba di sebuah desa, di sebuah kota, di sebuah tempat, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan bagi mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana merajalelanya sekarang ini azab Allah. Angin puting beliung terjadi di mana-mana, banjir terjadi di mana-mana, Angin topan telah meluluh lantakkan apa yang ada di depannya. Ini semua akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Meskipun yang melakukan hanya beberapa orang, namun akibatnya adalah akan berdampak kepada yang lainnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina minkum Takutlah kalian kepada sebuah fitnah yang akibatnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang berbuat zalim akan tetapi akan berlaku kepada yang lainnya. Sebelum kita menjadi giliran, mendapat giliran orang-orang yang mendapat azab dari Allah, maka kita perhatikan, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, Jaga orang-orang yang dekat dengan kita dari murka Allah. Jagalah mereka dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajarkan kepada mereka ketaatan kepada Allah. Ajarkan kepada mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita, bagaimana Allah melarang dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murkanya. Maka di sini menjaga keluarga kita dari neraka adalah mengajarkan ketakwaan kepada mereka, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, tidak berzina dan dia benar-benar tahu bahwa zina adalah haram dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dan dia meninggalkannya karena dia tahu bahwa itu diharamkan Allah, maka tentu saja orang yang begini ini mendapatkan pahala yang sangat besar. Berbeda dengan orang meninggalkan perbuatan zina sementara dia meninggalkannya itu karena tidak memiliki jalan untuk ke sana, tidak memiliki uang, tidak memiliki kemampuan, tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Maka berbeda dengan orang yang meninggalkannya sementara dia memiliki kemampuan, memiliki kesempatan dia dia tahu bahwa itu merupakan larangan Allah, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum fi li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin Sungguh beruntung orang beriman orang-orang yang husuk dalam sholatnya, orang-orang yang senantiasa tidak menyanyikan waktunya, alias dari perkara-perkara yang tidak ada artinya dia berpaling, dan dia senantiasa mengeluarkan zakat, dan dia senantiasa menjaga kehormatannya, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim Beliau mengatakan agar kita terhindar dari perbuatan zina. Sebagaimana sudah kami sampaikan di depan, maka kami sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi. Maka perhatikan perkara-perkara berikut ini. Beliau mengatakan bagi seorang wanita hendaklah dia jangan sampai menghentak-hentakkan kakinya ketika dia berjalan karena apa? Karena ingin didengar oleh orang laki-laki lain, ingin dengar oleh orang lain sehingga orang tersebut hatinya tergoda ya nahan nisa nahyun nisa anidar bil arjul yaitu larangan bagi wanita untuk menghentak-hentakkan kakinya mungkin karena di kakinya ada gelangnya di kakinya mungkin dengan pakai sepatu yang sehingga bisa berbunyi dan apabila orang laki-laki mendengarkannya kemudian ada penyakit dalam hatinya kemudian uh, timbul syahwat dan ini merupakan apa namanya perkara yang bisa mengarahkan kepada perzinahan. Kemudian yang kedua adalah kata beliau agar menundukkan pandangan karena pandangan ini merupakan uh, panah dari panah iblis yang penuh beracun yang bisa masuk ke dalam hati seorang. Dan yang ketiga, larangan jangan sampai berhalwat dengan ajanabiyah yaitu bersepi-sepian dengan bukan mahramnya karena Nabi SAW melarang la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin Allah melarang janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya kemudian berikutnya adalah larangan untuk safar bagi seorang wanita tanpa mahram karena ini akan menyebabkan awal atau bisa menyebabkan pada perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, di antaranya adalah perzinahan. Suatu saat Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan ada seorang wanita yang merasa aman untuk melakukan perjalanan, safar, karena dia naik pesawat dan dia menggunakan cadar. Ya, apa yang terjadi? Dia sendirian di atas pesawat, kemudian dilihat dibuka cadarnya, ternyata dia seorang wanita yang sangat cantik, Lalu kru pesawatnya membiusnya dan membawanya ke hotel lalu dizinailah oleh kru pesawatnya tersebut. Padahal dia sudah merasa aman, ya, diantar ke bandara, kemudian yang terjadi apa? Perkara yang tidak kita inginkan yaitu perzinahan. Inilah akibat dari kita tidak memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak memberikan hukum, tidak memberikan taktif kecuali di situ ada maslahah untuk hambanya. Tidak memerintah sesuatu dan tidak melarang sesuatu kecuali untuk lima solihil ibad, untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Sehingga kalau kita langgar apa yang dilarang, maka bisa kita tebak apa akibatnya. Berapa banyak Ibu-ibu yang kehilangan putri-putrinya yang masih muda gara-gara apa? Awalnya dibiarkan bermainan bersama teman prianya, lalu dihamili, kemudian tidak bertanggung jawab, minta bertanggung jawab, kemudian dibunuh, kemudian dicincang, dibuang badannya kemana kemari, dibakar, waliyahudzubillah. Maka kepada orang tua sejak dini sadarlah dengan hal itu, jangan biarkan mereka itu pergi bersama orang-orang yang bukan mahramnya. Karena itu merupakan larangan. Jangankan mereka sampai pergi jauh berdua saja tanpa mahram itu hukumnya dilarang. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan perempuan kecuali ada mahramnya. Kadang seorang tua, orang seorang ibu atau seorang ayah Ketika ada teman laki-lakinya datang ke rumah anak perempuannya dibiarkan di ruang tamu berdua, mereka tertawa berbicara sesuatu sehingga pada akhirnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya maka mereka jauh dari apa yang kita bayangkan dan yang datang dan yang ada adalah sebuah penyesalan. Menyesal di kemudian tidak akan ada gunanya. Dan pastilah penyesalan pasti di akhirnya. Oleh karena itu perhatikan perkara-perkara tersebut. Berikutnya adalah jangan sampai annahyu an khurujil mar'a mutatayyibah. Larangan bagi seorang wanita keluar dengan menggunakan wangi-wangian. Karena itu bisa menyebabkan datangnya e, gangguan atau membuat laki-laki terganggu dengan itu dan bisa menyebabkan e, orang seorang laki-laki berbuat semaunya kepada wanita itu. Kemudian yang berikutnya adalah larangan annahyu an tasifa mar'atul mar'ata li zaujiha yaitu tidak boleh seorang wanita memberikan sifat wanita yang lain kepada suaminya, menceritakan tentang wanita lain kepada suaminya, ya, memberikan gambaran-gambaran bahwa wanita ini begini, ini begini tentang sifat fisiknya, maka ini dilarang. Karena itu akan membawa pikiran-pikiran kepada perbuatan zina. Kemudian al-amru bit tafriq bainal aulad fil madaji. Ya, hendaklah dipisah antara anak-anak tempat tidurnya yang sudah dewasa tujuh tahun ke atas ya, laki perempuan dipisah. Bahkan juga antara laki dengan laki. Kalau memang memiliki kemampuan untuk itu, maka hendaklah dipisah. Kemudian larangan untuk menyiarkan hubungan intim dengan istrinya, hubungan intim dengan suaminya kepada orang lain karena itu juga bisa mengundang perbuatan perbuatan zina. Maka ketahuilah perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Karena besar dosanya bagi orang yang berbuat zina apa hukumannya? Maka bagi orang yang berbuat zina adalah mereka dirajam bagi mereka yang sudah pernah bersuami atau pernah beristri yaitu seorang yang uh, zina muhson Ayatnya memang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, tentang ayat rajan ini tidak akan pernah kita jumpai. Karena apa? Karena adalah mansuhoh. Ayatnya terhapus, namun hukumnya tetap berlaku. Ayat terhapus, namun hukumnya tetap tetap berlaku. Sebagaimana uh, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Umar Ibnu Khattab beliau berkata ketika dia duduk di atas ketika dia di atas ketika Nabi berada di atas mimbar. Qala Umar Khattab wa jalis ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada, berada di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata Inna Allah qad ba'atha Muhammad bil haq wa anzal al kitab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak dan menurunkan Al-Qur'an dan di antaranya adalah ayatul rajam yaitu ayat rojam. Maka kami membacanya dan kami menjaganya. Dan Rasulullah pernah menjalankan rojam itu dan kami juga menjalankannya. Maka kami khawatir pada suatu masa datang waktu dan orang mengatakan kami tidak mendapatkan ayat rojam dalam Al-Quran. Kemudian mereka meninggalkan hal itu. Maka barang siapa yang melakukan rojam ini, eh, melakukan zina, maka dirojam. Ayatnya adalah asyaihu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Seorang laki-laki atau perempuan berzina, maka dia dirajam. Tentu saja rajam di sini tidak boleh dilakukan sembarangan, harus dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh dilakukan oleh tokoh masyarakat misalkan ya, sebagai ketua apa ketua apa kemudian dia melakukan rajam maka ini tidak dibenarkan. Yang melakukannya adalah harus pemerintah. Siapa pemerintah itu? Pemerintah yang memiliki kekuasaan wilayah dan memiliki kekuatan senjata. Itulah yang berhak melakukan hal tersebut. Apabila tidak melakukannya, maka tidak boleh seseorang untuk melakukannya. Maka hal ini ketahuilah ya bahwa ancaman bagi seorang yang melakukan zina maka dia akan dirajam ya apabila sudah nampak eh, bukti baginya di antaranya misalkan dia mengaku bahwa dia melakukan zina sebagaimana pengakuan seorang sahabat yaitu Maiz yang datang kepada Nabi mengakui bahwa dia melakukan zina lalu Nabi sebenarnya berpaling namun sampai uh, para ulama berbeda pendapat kalau sudah mengaku sampai tiga kali baru dilakukan rajam. Ada yang mengatakan sekalipun mengaku kalau memang dia benar-benar mengaku itu dirajam dan yang rojeh meskipun sekali ketika dia mengaku kepada pemerintah bahwa dia melakukan berzinahan maka sudah uh, wajib untuk dilakukan rojam kepadanya. Adapun bagi wanita yang belum pernah menikah, laki-laki yang belum pernah menikah, kalau mereka melakukan zina, hukumannya apa? Hukumannya adalah mereka dipukul 100 kali, kemudian diasingkan. Azani atau azani, fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang yang berzina laki atau perempuan, maka deralah Ya, pecutlah masing-masing dari mereka seratus kali dan di dalam hadis ada tambahannya yaitu wanafa sanah yaitu mereka uh, apa namanya wanafsu sanah yaitu diasingkan selama setahun ya diasingkan selama setahun maka perhatikan kepada para wanita kepada para remaja jauhkan diri kalian dari perbuatan zina, jangan sampai tertipu oleh keadaan di mana sekarang ini banyak perkara-perkara yang bisa membuat kita dengan mudahnya melakukan perzinahan. Banyak orang-orang yang melakukan pacaran berdua dengan yang bukan mahramnya untuk saling menjajaki katanya. Namun apa yang terjadi? Ya, banyak perzinahan-perzinahan terjadi, kemudian maunya menikah tapi tidak menikah, tapi dia sudah melakukan perzinahan. Tentu saja secara di dunia ini yang rugi adalah yang perempuan, tapi laki-laki pun juga demikian. Karena dia telah terjerumus kepada perbuatan dosa yang nanti akan dia tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang baik ini kami serukan kepada semuanya, kepada orang tua, kepada ayah dan ibu agar menjaga anak-anak putri. Kalau mereka sudah usia balik, maka jagalah jangan sampai sedikit pun kita biarkan mereka melakukan perbuatan yang bisa mengundang kepada perbuatan zina. Ya, kebanyakan perempuan-perempuan muda sekarang, ya, <clears throat> kalau tidak memiliki pacar merasa minder. Demikian juga dengan laki-laki sekarang kalau tidak memiliki pacar merasa minder, padahal ketahuilah semua itu dilarang di dalam Islam. Kalau memang seorang laki-laki sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya. Kalau memang sudah mampu untuk menikah, ya masyarus syabab, manistatu aminkumul ba'afalitazawaj. Wahai para pemuda, kalau memang kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Jangan takut miskin karena Allah Subhanahu wa taala yang akan yang akan membuat dia kaya. Allah Subhanahu wa taala menanggung bagi orang-orang yang mau menikah. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang menjadi hak Allah untuk ditanggung, yaitu orang yang mujahid yang berperang di jalan Allah, kemudian yang kedua adalah orang yang ingin menikah ya karena ingin menjaga kehormatannya yang ketiga orang yang ingin membayar hutangnya sebagaimana sebuah hadis mengatakan salah satu hakun alallahi taala aunuhum al mujahidu fi sabilillah tiga golongan yang menjadi hak Allah untuk membantu mereka untuk menolong mereka yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah yang kedua wal mukatab alladhi yuridul yuridul ada orang yang punya hutang yang ingin menyelesaikan hutangnya dan yang ketiga adalah an-nakih alladzi yuridul afaf. Rawahu Tirmidhi. Yang ketiga, seorang yang mau menikah karena ingin uh, apa namanya menjaga kehormatannya. Maka jangan sampai kita merasa khawatir untuk menjalankan perintah Allah. Jangan merasa khawatir miskin. Kalau memang menuruti akal kita semata, maka tidak akan pernah kita seorang laki-laki menikah karena apa? Karena berbagai macam tuntutan-tuntutan yang ada. Namun tentu saja bagi seorang laki yang mau menikah dia harus siap ya. Namun persiapan di sini tidak harus memiliki ini, harus begini, harus begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Berapa banyak di antara orang-orang ingin menjaga kehormatannya yang awalnya mungkin dia miskin ya dia kurang cukup namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan setelah menikah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan bahkan kelebihan setelah dia menikah. Karena apa? Karena niatnya tadi an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga <clears throat> kehormatannya. Maka jangan khawatir kalau seorang benar-benar menjaga kehormatannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menolongnya. Ihfadillah yahfadka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ketika seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, karena ingin menjaga pandangannya, sebagaimana Nabi bersabda, "Ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard, faman lam yastati' fa bisyam fa innahu lahu wija'." Wahai pemuda, kalau kalian mampu menikah, segera menikahlah. Karena itu bisa menjaga pandangan, dan bisa menjaga kehormatannya, artinya bisa menjaga kemaluannya. Ketika dia menginginkan sesuatu maka dia lari kepada istrinya kepada yang halal. Tidak sebagaimana laki-laki yang memiliki kehidupan bebas, ya, kebebasan dalam seks, ya, free sex, ya. free love, bebas dalam bercinta, bebas dalam seks maka mereka banyak lari kepada perkara yang haram, kepada perzinahan, lari kepada perkara-perkara yang haramkan Allah. Maka bagi orang-orang yang mau menjaga kehormatannya, maka beruntunglah sebagaimana kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu di antaranya adalah orang yang menjaga kehormatannya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Menjaga kehormatannya yang dia salurkan hanya kepada yang halal, tidak kepada yang haram. Termasuk juga sebagian ibu-ibu yang kadang-kadang melarang suaminya barangkali untuk menikah lagi, namun membiarkan mereka bahkan memberikan izin kepada mereka untuk melakukan perzinahan bersama pelacur. Maka ketahuilah ada seorang ibu muda yang melahirkan bayinya dan bayinya <clears throat> mengidap penyakit AIDS setelah diperiksa, juga ibu muda tersebut mengidap penyakit aid. Karena apa? Ternyata ditulari oleh suaminya. Maka ibu-ibu sekalian, jangan menjadi orang-orang yang mendorong suaminya untuk berbuat durhaka kepada Allah. Marilah kita saling membantu. Saling membantu ta'awun alal birri wa taqwa. Saling membantu suami dan istri untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya orang suami istri bersama anak-anaknya sebagaimana sudah berlalu pada kajian kita akan dikumpulkan di dalam surga. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanan mereka oleh anak keturunannya, maka akan kami kumpulkan nanti mereka di di surga. Bukankah kita ingin seperti itu? sebagaimana keharmonisan keluarga ketika kita berada di dunia ini kemudian berlangsung sampai nanti di akhirat, berlangsung sampai nanti di sorga. Jangan sampai kita menjadi penduduk sorga, anak-anak kita menjadi ahli neraka. Atau sebaliknya, anak-anak menjadi penduduk sorga, orang tuanya menjadi ahli neraka. Maka sekarang inilah, jangan menunggu waktu lagi. Selagi kita hidup, Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berupa kehidupan ini, maka jangan sia-siakan karena eh, penyesalan tidak akan ada gunanya. Kalau sudah nyawa berada di kerongkongan semuanya sudah tidak akan ada artinya. Pintu tobat sudah ditutup, maka sekarang inilah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jangan putus asa, jangan putus asa dari rahmat-rahmat Allah bahwa Allah Maha Pengampun, bagi orang-orang yang sudah terjerumus ke dalamnya, maka segera ber, bertobat kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Bahwa Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang benar-benar dia ingin bertobat dengan taubatan nasuha, ikhlas dalam bertobat. Kemudian dia menyesal apa yang dilakukannya, tidak ingin kembali untuk melakukannya, kemudian dia meninggalkan perbuatan itu, tidak ada sedikit pun dalam hatinya untuk mengulanginya. Inilah taubatan nasuha syarat-syarat tobat yang disebut oleh alimam An-Nawawi dalam syarah dalam Radu Salihin dan juga oleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarahnya. Maka kepada mereka yang masih lalai dari mengingat Allah, kepada mereka yang senantiasa bergelimang dengan perbuatan dosa, maka perhatikan ya bahwa kita kalian akan meninggalkan dunia ini, bahwa kematian mengintai kita dimanapun kita berada Kematian akan mengintai kita dimanapun Anda berada. Sehingga bertobatlah kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Semampang kita masih hidup. Karena berapa banyak pelajaran bisa kita ambil dari orang-orang yang lalai dari eh, bertobat kepada Allah Kemudian mereka mati di atas tubuh pelacur. Mereka mati bersama pacarnya di kamar hotel. Mereka mati ketika menenggak minuman keras. Mereka mati ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah itu semua harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita menjadi giliran seperti mereka. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah Semoga kita mati dalam keadaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin mati kemudian dalam keadaan yang baik? Cukup bagi kita contoh-contoh yang ada itu sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Demikian kepada pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan membina kita, membimbing dan membina keluarga kita. Dan kita sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar kepada istri dan anak-anak. Dan juga kepada ibu-ibu memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak-anak suaminya. Maka jagalah semuanya itu karena itu semua merupakan amanat yang nantinya akan dimintai pertanggungjawab. Kullukum roain wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Barangkali sampai di sini karena uh, kesehatan kurang ini semoga Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan manfaat yang besar dan bisa mengambil pelajaran, ibroh terhadap semua kejadian yang merlintasi kita, yang kita dengar, yang kita saksikan. Maka semua jangan biarkan berlalu begitu saja. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, ambillah ibroh wahai orang-orang yang berakal. Wallahu alam. Tapi pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala demikian eh, penjelasan yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud berkenaan dengan Bahasan kita yaitu bahaya daripada penglihatan. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan sebelum kita mulai akan kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita rehat sejenak. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah Pendengar ujian rahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan kita mulai kajian untuk sesi tanya jawab pada kesempatan sore hari ini bagi Anda juga yang baru bergabung bersama kami dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus dengan narasumber kita ya Al Ustaz Mahfud Umri LC Fidahullah taala. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0888876310 dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaan. Dan yang pertama kita angkat terlebih dahulu dari telepon saja. Ya. Assalamualaikum. Halo. Iya. bagaimana hukumnya santri putri yang sekolah di luar kota itu yang nginep itu iya. termasuk safar yang tidak dibolehkan apa gimana? Atau uh, satu lagi kasusnya begini seorang ibu uh, safar dari bandara itu diantar oleh mahramnya yeah. sampai di bandara satu lagi dijemput lagi oleh uh, putranya itu yeah. termasuk safar yang tidak dibolehkan apa gimana? Itu iya. yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sebagaimana yang saya katakan tadi Nabi SAW bersabda ah, la tusafiru mar'ah ya, illa ma'a di mahromin tidak boleh seorang wanita safar kecuali dia bersama mahramnya dan disemak, yang maksud dengan safar adalah <clears throat> perjalanan ya yang jaraknya itu para ulama berbeda pendapat namun eh, yang roji adalah kembalinya kepada orf kepada kebiasaan kepada adat uh, anggapan orang setempat bahwa jarak itu adalah dianggap jarak safar. Maka kalau sudah sampai naik pesawat itu jarak safar. Maka yang dimaksud dengan menghantarkannya ya sampai pada tempat ya bersama mahramnya sampai kepada tempatnya bukan hanya pada benda bandara kemudian dilepas di pesawat sebagaimana kejadian yang pernah diceritakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Thaimin, ada seorang wanita yang naik pesawat itu dibiarkan ditinggalkan di bandara kemudian pesawat terjadilah per, e, pemerkosaan terhadap e, wanita tersebut. Meskipun merasa aman dari itu, maka juga tidak dibenarkan karena apa? Karena ketika ada seorang sahabat ya da, apa istrinya mau pergi haji ya, kemudian dia kena kewajiban untuk menjalankan jihad ya maka Nabi SAW menyuruh pulang agar mengantarkan istrinya untuk haji demikian juga dengan anak wanita yang mondok di luar tempat ya dia diantarkan ke tempat itu, maka dia kemudian niat menjadi mukim di sana, maka sudah nggak safar lagi. Dia menjadi uh, mukimah di situ, menjadi mukim ya. Namun ketika dalam perjalanan itu yang dimaksud dengan dengan safar. Demikian Allah a'lam Taib, demikian penanya kita di Depok dan bagi para pendengar yang lain, bagi yang Anda ingin bertanya silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Pak di Kebon Jeruk. Ya, silahkan. Uh, eh, maaf kalau saya saya mau yeah. nanya. Uh, saya ingin nikah, tapi hewannya itu cacat. Yeah. Orang tua saya tidak setuju karena cacat. Yeah. Tapi saya bukannya menyalahkan orang tua saya. Yeah. Orang tua saya tidak mengajarkan saya yeah. tentang bid'ah dan sunnah. Yeah. Sedangkan laki-laki itu memberikan uh, memberitahu saya tentang sunnah dan bid'ah hmm. gitu. Hmm. Yeah. Iya. Uh, saya tuh harus gimana Pak Ustadz? Apakah hmm. saya jika saya ingin menikah dengan Iwan itu yeah. saya iya. termasuk anak yang durhaka atau gimana? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Yeah. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ketahuilah ya ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain kama qala sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua dan ridho orang burka Allah juga berada pada burka orang tua. Maka di sini perhatikan dalam masalah itu. Dan juga kalau orang tua tidak mengizinkan menikah kepada orang lain, menikahi anaknya, maka siapa mau jadi walinya? Ya. La nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. Nah, kalau orang tua nggak jadi wali, sementara dia yang berhak yang yang berhak untuk menjadi wali bagaimana maka di sini harus diperhatikan pandangan-pandangan orang tua meskipun barangkali nggak tidak pas dengan keinginan kita namun kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang yang intensif hal itu dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena pandangan-pandangan orang tua ini juga penting untuk kita perhatikan ya sebelum kita mengambil keputusan yang uh, apa namanya tidak diinginkan ya karena nanti akan penyesalan ya orang tua yang lebih faham dengan garang kita. Adapun orang tua masih suka dengan yang bid'ah dengan yang sunnah, maka di sini kita juga harus bersabar dengan hal itu. Karena apa? Karena bagaimanapun orang tua yang melahirkan kita, ya, dan dia tetap muslim meskipun banyak melakukan itu, ya. Kita harus banyak melakukan upaya bagaimana orang tua bisa kembali kepada sunnah. Dan ini sudah banyak dilakukan, sudah banyak, alhamdulillah ya harus kita menunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua sehingga orang tua tahu bahwa anak-anaknya ketika belajar sunnah ternyata akhlaknya tambah lebih baik. Namun kalau kita sudah e, apa merasa tahu sunnah kemudian akhlak kepada orang tua tidak dijaga maka justru sebaliknya orang tua melihat bahwa apa yang kita pelajari ini dianggap sebagai pelajaran yang tidak benar bahkan kita akan sesat karena setelah banyak belajar kok malah lebih kurang ajar kepada kepada orang tua. Justru kalau kita menjaga akhlak, berapa banyak orang tua melihatnya bahwa anaknya mengalami perbaikan-perbaikan sehingga yang tadinya sedang dengan bid'ah sudah banyak yang kembali kepada sunnah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari hmm. penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Iya. Dikecilkan sedikit atau dimatikan saja uh, suara radionya. Ada feedback balik, Tayyib. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Nur di Gunung Putri. Iya, silakan. Uh, Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, ada mau tanya uh, masalah wali itu kan uh, asalnya baiknya orang tua kandung ya. Iya betul. Terus kalau seandainya orang tua itu banyak melakukan bid'ah atau hmm. maksiatan itu jadi gimana itu Tan? Iya tetap orang tuanya ya. Jadi tet, uh, tetap orang tuanya yang harus menjadi wali ya nggak boleh kita membiarkan orang tua kecuali di situ misalkan ada acara ritual yang sekiranya mengarah kepada kekufuran atau bid'ah, maka ini harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ya insya Allah lebih lebih tahu keadaan e, bagaimana pendekatan adalah anak-anaknya dan keluarga yang lain untuk mengarah ke sana. Namun jangan karena orang tuanya berbuat bid'ah kemudian dia menikah dengan orang lalu pakai wali yang lain, maka ini tidak dibenarkan. Dan nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah itu kecuali dengan dengan walinya. Afwan, kebiasaan kan uh, itu ya dengan diwakilkan diserahkan kepada penghulu gitu. Hmm, ya. Ya, itu itu namanya taukil kepada kepada orang lain dan ya namanya taukil eh, wikalah dalam masalah muamalah ini sah-sah saja. Tapi yang kalau ada masih ada orang tuanya ya orang tuanya itu yang menikahkannya. Dan juga kepada para penghulu sebenarnya mudah untuk dibimbing agar walinya itu yang yang menikahkannya. Hal itu sebenarnya mudah. Dan sekarang saya melihat eh, kadang sudah penghulu itu sudah siap dengan bacaan apa tulisan-tulisan yang dibaca oleh orang tuanya ketika mau menikahkan. Nah itu. Ahwat kalau seandainya itu eh, ada ahwat itu uh, tadinya Kristen, orang tuanya Kristen, terus dia masuk Islam, apakah walinya juga yang berhak menikahkan? Iya, iya dengan dengan dengan walinya, meskipun dia Kristen, yang menikahkan adalah orang tuanya. Oh, ya. tetap sah ya tante? Ya? Iya, orang tuanya yang menikahkan, demikian. Oh, ya. Jazakallah ya Tat. Oh, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk selanjutnya akan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap seorang istri terhadap suami yang masih melakukan maksiat? Merokok, musbil, memakai penghitam rambut dan suka ya bergadang atau secara ringkas melakukan kemaksiatan dan kebidahan. Ya. ya ini mudah-mudahan merupakan sebuah apa namanya uh, fenomena yang baik seorang istri memperhatikan kebaikan suaminya. Nah bagaimana sekarang menghadapi seperti itu ya? kalau sudah sampai kepada perbuatan maksiat sampai meninggalkan sholat atau apa ya awalnya memang dikasih tahu dikasih nasihat bahwa itu merupakan perbuatan yang dosa besar bahkan eh, bayna rojil wa bayna syirki kita sholat ya antara seorang dengan kesyirikan itu meninggalkan sholat meskipun di situ para ulama mengatakan kalau meninggalkan sholat karena malas ada mengatakan kafir, ada mengatakan tidak kafir. Ini menunjukkan betapa besarnya orang dengan sholat. Nah sekarang bagaimana istri menghadapi seperti itu? Ya nasihat. Ya. Awal adalah nasihat. Awal nasihat. Kalau memang tidak bisa dan bahkan bisa merugikan keberlangsungan hidupnya, ya maka kalau memang sudah sangat tidak bisa dan harus eh, apa namanya sudah jalan akhir yang harus dihadapi adalah ada perpisahan ya maka bagi si istri ketika melihat suaminya senantiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah dan tidak bisa diharapkan melindungi dia tidak bisa diharapkan untuk bisa menjadi suami yang bisa melindungi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuan ya boleh ya seorang istri minta cerai itu namanya al-khulu' al-khulu' ya diangkat kepada kepada suaminya dengan cara mengembalikan mahar yang diberikannya pada ketika nikah. Itu. Baik. Demikian dan semoga menjadi satu solusi ya Ustaz ya. Kita angkat kembali di pesan singkat Ustaz. Banyak pertanyaan yang sama berkenaan dengan teman-teman kita yang bekerja di perusahaan atau pabrik di mana mereka harus bermuamalah dengan uh, wanita yang bukan mahramnya sebagai suatu tuntutan kerjaan. Mohon solusi dan uh, nasihatnya Ustaz supaya keimanannya terus tetap terjaga. Jazakallah khairan. Ya ya memang ini sebuah muskilah yang memang berat ya jalan jalan keluar maka yakinlah ya semua sebagaimana yang saya katakan di depan Allah mewajibkan satu perkara kepada hambanya atau melarang sesuatu pasti ada masolehnya pasti ada kebaikan-kebaikan kepada hamba tersebut nah sekarang kalau ada ikhtilat seperti itu ikhtilat ya dan ya keluar dari pekerjaan juga berisiko, di sana juga berisiko. Maka lihat uh, mana mafsadah yang paling besar dan mana maslahah yang paling besar. Kalau memang di situ maslahah besarnya tetap di pekerjaan, kemudian mafsadahnya kalau keluar atau mafsadahnya di, tetap di situ, kemudian masalahnya masalahnya keluar, maka kita yang lebih tahu dengan keadaan itu. Namun demikian ya tetap harus menjaga uh, jangan sampai melakukan berduaan dengan seorang perempuan atau sebaliknya. Demikian. Nah, memang kalau saya katakan sudah jangan usah kerja harus begini, maka apa jalan keluarnya? Karena semua perkara ini harus ada jalan keluarnya. Namun yang pasti, ikhwan atau akhwat, ya, kalau kita benar-benar memohon kepada Allah, ingin menjalankan apa yang diperintahkan Allah, pasti ada yang keluarnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ya. Taib, satu pesan singkat kembali kita angkat dari pendengar kita di Kampung Dukuh. Bagaimana seharusnya sikap seorang istri yang suaminya telah berzina? dan berniat mengawini wanita tersebut sedangkan istri tidak rela dan uh, eh, marah Jasa Jazakallah khair. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. ya sampai terjadi seperti itu ya. Ya seorang istri ya berhak dia juga minta minta minta apa namanya? E, boleh sah saja karena sudah melanggar perintah Allah ya. Sebab kalau kalau itu di apa namanya? E, hukum dilakukan ya, maka dia dirajam ya kalau memang hukum itu di, dilaksanakan seorang yang berzina yang sudah menikah adalah dirajam ya maka dalam keadaan begini kalau istrinya masih bisa bersabar dengan suaminya seperti itu ya ya nasihati ya nasihati kalau memang mau bisa bersabar dengan seperti itu tapi udah gak bersabar maka sah sah saja kalau minta minta cerai dalam keadaan seperti itu karena itu perbuatan yang ah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dan kalau memang mau tetap bersabar bersama suami yang seperti itu ya ya silahkan ya. Dan bagaimana suaminya mau menikah menikah lagi ya dalam ini masalah masalah lain ya. Masalah lain. Artinya memang si istri tidak boleh me, me, melarang suaminya menikah dengan menikah lagi kalau memang dia mampu untuk melakukannya. Tapi kalau emak tidak mampu ya lebih-lebih melihat ya, wanita yang dizinai tadi akan dinikahi dan ini akan memperparah keadaan ya maka si istri dalam hal seperti ini boleh dia minta minta cerai ya kalau memang dia uh, mau menja men apa mencari jalan itu ya Allah alam semoga ada solusi dan ya. kemudahan bagi ibu ya, ya mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemudahan ya. kita angkat kembali dari telepon assalamualaikum halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Safrudin. Oh iya, ah. ya, silahkan Pak. Nah, Ustaz mau tanya iya, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Bagaimana menghadapi orang tua yang belum mengizinkan anaknya itu untuk menikah sedangkan anaknya itu sudah punya kemampuan dan punya eh, penghasilan gitu. Ya, Karena ya. alasan tidak syar'i Ustaz. Iya, iya. Saja kalau khair. Wah, oh, ya. Uh, eh, Masya Allah ya Memang kita harus perhatikan orang tua Karena sebagaimana Nabi bersabda Anta wa maluka li abik Engkau dan hartamu itu milik ayahmu Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya Wa bil walidain ihsana Allah telah mewajibkan kepadamu agar men tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Termasuk dalam hal pernikahan, ya. Uh, tapi misalkan tidak syar'i, ya bahkan di sini anak sudah mendesak waktu sudah siap menikah dan bisa terjatuh kepada perzinahan kalau tidak menikah, maka tidak minta izin kepada orang tua itu tidak mengapa. Namun sebelum jalan akhir itu dilakukan, tentu saja eh, apa namanya alangkah baiknya kalau dimusyawarahkan disampaikan alasan-alasannya disampaikan akibat-akibat yang kemungkin mungkin terjadi apabila dia memundurkan eh, waktu menikah ya sehingga orang tua nanti bisa memahami sebab eh, upayakan karena orang tua kadang-kadang pertimbangannya adalah hanya kasihan kepada anaknya nanti kurang begini kurang begini namun itu tidak syar'i ya bahkan e, kasih sayang yang salah pada penempatannya berakibat fatal bagi anaknya namun sebelum mengambil langkah tidak minta izin kepada orang tua ya karena orang tua itu ridhonya ridho Allah pada ada padanya maka e, lakukan langkah-langkah eh, pendekatan-pendekatan berikan alasan-alasan yang baik ya barangkali Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya kemudian itu yang terbaik kalau ada izin dari orang tua, orang tua ridho dengan apa yang kita lakukan. Namun kalau memang sudah mentok nggak bisa, benar-benar sulit dan itu tidak syar'i, maka uh, sementara menikah bisa jadi wajib bagi seorang yang butuh, ya, bagi seorang yang sangat-sangat membutuhkannya bisa menjadi wajib dan dia mampu dan kalau tidak dilakukannya bisa terjun kepada perbuatan dosa maka wajib maka tadi larangan orang tua untuk tidak menikah merupakan perkara yang tidak perlu ditaati la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq wa inna ta'atu fil ma'ruf tidak ada uh, ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah tidak ada ketaatan kepada makhluk nah, ini insyaallah demikian Allah alam Baik, saat kita angkat kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Umum di mana? Dengan Ibu Indra di Bekasi, Pak. Silahkan Ibu mau tanya, tadi katanya eh, ridha Allah adalah ridha orang tua. Iya betul. Jadi anaknya itu suka manggil manggil bapaknya itu manggil kamu lagi kasar hmm, gitu iya, lah ya. Iya, iya, iya, iya. Biarin mati dia sekalian gitu. Iya, iya, iya. Tapi orang tuanya rela gitu. Iya. Biarinlah iya. emang nasib saya udah begini. Iya, iya, iya. Apakah iya. itu termasuk uh, yang dibenarkan dibenarkan dalam agama kita? Iya, iya, iya. Apakah iya. itu benar itu ridha Allah, ridha orang tua gitu? Iya, Makasih Ustaz. Iya. Iya ya ini orang tua yang benar-benar sangat baik dan anak yang sangat keterlaluan seperti itu. Bagaimana seorang anak yang dibesarkan dikandung oleh ibu wahnan ala wahnin di atas kepayahan, di atas kepayahan, di atas kepayahan yang sejak kecil dirawat sampai besar sampai seperti itu dan orang tua masih maafkan. Maka benar sebagaimana kata pepatah, kasih orang tua sepanjang jalan ya, kasih anak hanya sepanjang penggalan atau pengga, penggala atau apa itu. Nah, itu lebih orang tua sampai dikatakan seperti itu. Wal yaudzubillah. Namun ketahuilah meskipun orang tua ridho seperti itu, tapi Allah tidak akan pernah ridho. Ya, Allah tidak akan pernah ridho kepada anak nurhaka kepada orang tua. Salasun la dhuhrul jannah wa la yanzurullah ilaihim al qiyamah al-aaq walidai wal mar'atul mutarajilatul mutasyabbitu birjal wal dayyuth. Rawa Dawud Tiga orang tidak masuk surga, tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat. Yang pertama anak durhaka kepada orang tua. Ya. Yang kedua adalah wanita mirip laki-laki dan ketiga kepala rumah tangga yang tidak memperhatikan tentang ketaatan keluarganya, tidak cemburu kepada keluarganya ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Babani mu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya." al-uquq wal bagyu. Ada dua orang yang akan disegerakan azabnya di dunia ini, ya, akan disegerakan siksanya di dunia ini adalah yang pertama anak durhaka kepada orang tua dan yang kedua adalah orang yang membelot dari pemerintahan yang sealbagi demikian ya. Jadi meskipun orang tua misalkan begitu tapi Allah tidak rela dengan itu. Karena apa? Karena ini merupakan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Baik, salah satu teman-teman kembali kita angkat sebelum kita angkat dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Sewu di Jakarta. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Uh, eh, saya mau nanya, bagaimana uh, menanggapi seorang anak? Ya. Dia ya, yang dulu dia uh, pernah sudah berkata kasar pada orang tua dan orang tuanya pun udah mau apa ultimatum kepada hmm. anaknya bahwa hmm. uh, aku nggak ridho kepada kamu karena yeah. Hmm. kamu menikah dengan orang lain yeah. Hmm. tetapi sa sekarang sang ibu uh, setuju itu gimana Ustaz? Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketahuilah uh, apa namanya kalau memang perkara dari awal itu, sebagaimana yang saya katakan di depan pertanyaan yang tadi, kalau memang tidak menikah, tidak boleh menikahnya seorang anak kepada yang lain itu gara-gara perkara-perkara dunia atau perkara-perkara yang tidak syar'i ya. Maka di sini kalau perkara dunia ya tentu saja masih haknya orang tua demikian untuk memilihkannya. Perhatikan eh, pandangan-pandangan orang tua. Tapi kalau sudah tidak syar'i maka tidak ada ketaatan apalagi menjerumuskan kepada anak anak tersebut kepada perbuatan zina kalau tidak menikah maka tidak perlu taati ya atau dia memilih pilihan yang memang benar-benar ya untuk menjaga agamanya kemudian eh, dia menikah tanpa izin orang tua apalagi sekarang orang tua sudah ridho sudah setuju ya sudah alhamdulillah ya, sudah lepas dari semuanya itu tapi dari awal sejak awal ini harus kita perhatikan ada keseimbangan ya antara eh, kita perhatikan keinginan orang tua dan juga ada keseimbangan bahwa pilihan tersebut merupakan pilihan yang baik untuk urusan dunia dan akhirat. Ini harus diperhatikan ya. Kalau bertabrakan, ya maka kita hindarkan uh, kerusakan yang lebih parah dan kita bicarakan dengan dengan lebih baik kepada kepada orang tua. Dan kalau memang anak itu durhaka ya, perkara yang yang boleh kemudian orang tua melarang, anak tetap melanggar, kemudian orang tua mendoakan kemurkaannya, maka ingat Nabi SAW bersabda, salah eh, satu salah satu dakwat mustajabat la syakka hinna da'watul madlum wa wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi wa fi riwayah walid ala waladihi rawahu Abu Dawud ada tiga doa yang pasti dikabulkan ya ya di tidak ragu di dalamnya doanya orang didolimi doanya musafir dan doa orang tua baik doa yang baik maupun doa yang buruk untuk anaknya Hadis ini dibawakan oleh Abdul Razak dalam fikih al-adhkar ya. Al-adiyah wal adhkar. Allah alam. Tapi <coughs> Ustaz, permasalahan uh, pembahasan kita cukup banyak tentang pernikahan jadi Ustaz ya. <laughs> Yeah, yeah. Ada pertanyaan dari pesan singkat juga yang berkaitan tentang uh, pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ana sudah dikhidbah lima bulan yang lalu. Namun sampai saat ini belum ada kepastian dari ikhwan tersebut Sedangkan keluarganya terus menunggu kepastian ikhwan itu dan Ustaz apakah yang harus Anda lakukan untuk menyikapi permasalahan ini dan apakah pernikahan dengan seseorang yang berbeda manhaj akan menimbulkan permasalahan nantinya? Jazakallah khair. Iya, iya, Ya kalau sudah sampai lima bulan tidak ada kepastian, ya ya bisa bisa dibatalkan, bisa kita membatalkannya, ya. Kalau nikah saja ada sesuatu yang menghalangi kebaikan bagi akhwatnya itu, itu bisa minta khulu, ya yaitu minta cerai yang dikembalikan maharnya. Apalagi ini belum dan sudah belum belum sudah nggak ada kepastian yang yang baik dan segera menikah jangan sampai lama-lama seperti itu. Nah, kemudian bisa minta sudah masih banyak ikhwan yang lain kalau memang nggak nggak siap menikah. Kalau yang kedua kalau berbeda manhaj ya berbeda dalam pengertian di sini yang satu suka dengan bid'ah, yang satu dengan sunnah, maka ya akan akan berat untuk mengarah ke sana ya. Dari awal ini harus kita perhatikan agamanya, baik yang laki maupun yang perempuan. fatwa Fatwar din talibat yadat. Pilihlah agamanya. Maka itu bisa akan uh, memberikan kebaikan kepadamu, menyelamatkan tanganmu itu. Allah a'lam. Tapi kembali kita angkat dari pesan singkat hmm. Ustaz, saya seorang istri yang ingin meninggalkan kebid'ahan. Ya. Tapi, tetapi bertentangan dengan suami ya. uh, dan baru baru mengaji kemarin sudah macam-macam katanya sehingga <laughs> sering bertengkar gara-gara hmm. mengemukakan ya kajian yeah. dan bagaimana seharusnya saya memberitahukan kepada suami yeah. dengan baik jazakallah khair. Oh, ya. Inilah ya fenomena yang ada kadang suami mengeluh tentang istri tidak mau taat, tidak mau pakai jilbab, tidak mau begini. Nah, ini sebaliknya. Ya padahal yang seharusnya kan suami ini, ini sebagai rijal qawwamuna 'alan nisa' bahwa laki-laki itu sebagai pelindung bagi perempuan. Kemudian eh, ada yus tadi kepala rumah tangga yang tidak punya cemburu kepada keluarga, beristri atau anak-anaknya ketika melanggar. Nah sekarang kalau terjadi kebalikan seperti ini bagaimana sikap seorang istri? Ya karena semua itu uh, berawal dari ketidaktahuan, berawal dari ke apa namanya keterbatasan dalam pemahaman. Maka ketika seorang istri Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya, membuka, memberikan hidayah, kemudian suami, suami masih sudah jelas masih bergelimang dengan perbuatan itu dan itu pun juga karena ketidaktahuannya, maka pertama yang harus dilakukan adalah ya tentu saja doa jangan sampai dilupakan. Doa jangan sampai dilupakan. Yang kedua, dalam mensosialisasikan pemahaman yang baru ia dapatkan tentang sunnah ini juga harus bijaksana harus hati-hati ya jangan sampai eh, apa namanya kontraproduktif maunya itu mengingkari sesuatu yang mungkar tapi malah akibatnya lebih fatal ini juga tidak dibenarkan maka ketika men menyampaikan kepada suami ya dengan dengan bijak dengan kata-kata yang sesuai jangan sampai menyinggung tapi itu kalau masih tersinggung juga ya kita bersabar dengan hal itu ya kita bersabar ya kemudian berapa banyak juga suami juga mau ngaji ya ketika tadinya tidak mau alhamdulillah sudah sudah banyak seperti itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk pada uh, bagian yang seperti itu. Allahu alam. Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya melalui telepon, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Satu pesan singkat kembali kita angkat saja sebelum kita angkat dari telepon. Hmm. Ustaz mohon kiat-kiat untuk kita bisa menjaga pandangan karena begitu banyaknya fitnah yang tersebar pada zaman sekarang ini dan keimanan kita yang naik turun menyebabkan kita sulit untuk menghadapinya. Jazakallah khair. Iya, memang ini sangat berat ya, Pak. Ya, sangat berat sekali dan tentu saja uh, bukan berarti tidak ada jalan keluar ya. Yang pertama semua perkara tidak bisa dengan kecuali dengan berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Yang kedua, ketahuilah eh, dosa-dosa uh, dari pandangan tersebut. Kemudian keutamaan-keutamaan dari menjaga pandangan sebagaimana disebutkan uh, oleh Muqayyim ya dalam sebuah hadis bahwa itu akan merasakan kenikmatan iman dalam hati orang yang bisa menjaga pandangan. Jadi pertama ketahuilah uh, kita minta pada Allah kekuatan, yang kedua ketahui akibat dari dosa dari pandangan, yang ketiga keutamaan seorang yang menjaga pandangan. Kemudian yang berikutnya ketahui bahwa perbuatan zina itu bermula awalnya dari pandangan. Nah, ini ya zina bermula dari pandangan dan yang yang terakhir ya tentu saja uh, untuk menjaga keimanan kita datang kepada majelis-majelis ilmu ketahuilah bahwa itu bisa memperbarui keimanan kita Allah alam. Tapi dari telepon kita angkat kembali. Ya. ya assalamualaikum. Dengan siapa bapak di mana? Silahkan. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi tadi saya mendengarkan Mbak Ustadz kan hmm. kalau apa pelaku zina harus dirajam ya. Iya. Sedang pela, uh, itu yang melaksanakan harus pemimpin kan. Iya nah, betul. Nah, di negara kita kan nggak mungkin karena dasarnya iya. kan bukan Islam ya. Hmm. Uh, yang pernah terjadi di Ambon itu yang dilakukan oleh Ustadz siapa? Syafar Umar Tolib. Iya. Uh, bagaimana salahkah atau bagaimana itu? yeah. Iya. jika salah di mana letak salahnya. Ya. Mohon penjelasan. Ya. Ya. Ya. Yeah. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebagaimana yang bukan saya yang mengatakannya, ini adalah para ulama, ya ulama al-mu'tabarun, ya orang ulama yang diakui keilmuannya, ya terus Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya bahwa tidak boleh dilakukan kecuali oleh penguasa yang memiliki kekuasaan wilayah dan kekuasaan e, senjata. Artinya itu pemimpin yang sah ya yang diakui bukan tokoh-tokoh masyarakat ya. Bagaimana dengan yang Bapak sebutkan tadi, maka saya pikir jelas bahwa uh, tidak memiliki kekuasaan wilayah, tidak memiliki kekuasaan senjata dalam pengertian adalah pemimpin negara ya, maka tidak boleh menjalankannya. Dan bahkan ya, kalau orang itu seandainya hukum itu diberlakukan, kemudian dia uh, seorang betul berzina, maka sebagaimana disebut oleh saya Nadi Muhammad Sultan dalam kawaid wa Fawaid e, Minat Arba'in An-Nawawiyah beliau di situ membawakan sebuah hadis yang sahih ya bahwa lebih baik orang itu tidak ngaku ya, artinya tidak mengakui artinya itu tidak melaporkan dirinya bahwa dia berzina tutup kalau komen tidak ada yang tahu sebab uh, rajam itu dilakukan pertama oleh uh, kalau dia mengaku dia berzina ya dan lebih baik tidak tidak ngomong kalau memang nggak ada yang tahu yang kedua ada yang tahu dan yang tahu ini adalah arba'atus syahada empat saksi empat saksi orang tidak boleh dengan kamera dan yang menyaksikan adalah benar-benar bukan hanya berduaan, bukan hanya kelihatan berdua, maaf ya telanjang tidak, tapi yang harusnya e, betul-betul melihat alat vital masuk kepada vital perempuan itu benar-benar melihat seperti itu ya. Yang dan ini menunjukkan bahwa e, benar-benar dijaga sebenarnya jangan sampai terjadi apa namanya rajam karena dijaganya itu karena ketatnya ini menunjukkan dijaganya itu. Ya. Maka yang dilakukan siapapun yang melakukannya, kalau dia tidak memiliki kekuasaan wilayah dan persenjata, persenjataan bukan negara, maka tidak dibenarkan. Allah alam. Ya, baik. Kita angkat kembali mungkin satu penelpon terakhir saja dari ya. penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Pak Budiman di Jatinegara. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Mahfud yang saya cintai karena Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum hubukum fillah. Saya juga mencintai Anda karena Allah ya. Gini Ustaz, saya kan kerja di Jakarta. Iya, Pak, ya. Jadi pulang pergi itu kan naik angkutan umum berdesak berdesak tuh. Iya, Pak. Dengan ya. lawan jenis. Nah, ya. itu kita kan kadang sebagai manusia ada perasaan gimana gitu melawan iya. yeah. saya karena berdesak misalkan yeah, yeah. itu iya. tanpa kita sadari itu hukumnya bagaimana Ustaz ya yeah. Ya, khairan ya yeah, iya. ya memang ini sudah fenomena yang terjadi ya yang artinya kita masih belum ada fasilitas yang membedakan untuk tempat itu ya untuk menghindari perkara itu maka insya Allah kalau keadaan seperti itu bisa kita hindarkan semaksimal mungkin ya kalau memang nggak bisa tidak kecuali naik angkot, maka ketika dalam angkot ada perempuan yang mau duduk, kita pindah ke tempat laki-laki suruh pindah ke tempat kita, atau kita pindah ke tempat laki-laki, atau kita menghindar dari itu. Dan itu bisa kita upayakan kalau maksimal sudah kita lakukan seperti itu. Demikian. Jadi ya, lakukan upaya yang maksimal ya, ya untuk menghindari seperti itu. Kalau tidak ya bahkan ada sebagian hanya <laughs> justru menunggu-nunggu itu Ya, maka ini adalah perbuatan dosa. Ya, menunggu-nunggu ini mana yang pas untuk dijadikan pasangan duduk, nah ini perbuatan dosa. Tapi kalau kita sudah menghindar ya, dan upaya itu insya Allah bisa dilakukan. Ketika kita berada di tempat duduk, ada yang kosong, uh, perempuan mau duduk, maka laki-laki suruh pindah ke tempat kita atau kita pindah ke tempat yang lain. Lakukan semua semaksimal mungkin untuk itu. Allah alam. Baik, Ustaz, mungkin satu kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita tafadhol. Ya, ya untuk kajian akhir dari Fudulun Nadhar ini ya Allah sampai di sini uh, saya saya sampaikan uh, lebih dari sekedar Fudulun Nadhar sampai kepada zina karena fenomena yang kita lihat pada saat ini seperti itu perbuatan-perbuatan jangankan hanya sekedar memandang sudah berduaan di depan umum sudah nggak malu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh bergandengan dengan wanita lain di depan umum tidak malu. Ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita Di antara yang diketahui manusia Eh, dari perkataan kenabian yang pertama adalah apabila kamu nggak punya rasa malu silakan berbuat semaumu. Maka kita lihat ya di mana-mana orang-orang berdua, baru bukan suami istri, bergandengan tangan, ya berpelukan dan seterusnya. Itu di depan umum. Maka rasa malu inilah yang menjadi ukuran. Kalau sudah agak ada rasa malu, maka silakan berbuat semaumu. Silakan ya, misalkan silakan korupsi. Kalau tidak malu, silakan berzina. Kalau tidak malu, silakan berpacaran. Kalau tidak malu, silakan berbuat semaunya. Bukan berarti di sini uh, disuruh oleh Allah, oleh Nabi SAW, tapi ini membabi al-wa'id, ancaman ya. Bukan berarti fas masih tak silakan berbuat semaumu Di sini artinya seperti orang tua mengatakan kalau kamu nggak nurut sama orang tua, silakan kamu berbuat apa saja pergi. Bukan berarti dia disuruh, tapi ini yang merupakan ancaman. Maka ketahuilah eh, saudaraku dimanapun anda berada kepada orang tua kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga kepada anak putri anak remaja marilah ya sadarlah bahwa semuanya apa yang kita lakukan ini ada akhirnya. Semua akan berakhir. Dan akhir dari segalanya adalah kematian. Dan itu bukan akhir segalanya dalam pengertian yang hakiki. Namun awal dari kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abuqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berakal, tidak akan membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan yang menyia-nyiakan terhadap perbuatan yang merugikan. Namun orang yang berakal dan cerdas senantiasa dia akan melihat masa depan yang benar-benar merupakan masa depan yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat kelak. Nah, kalau tidak percaya seperti itu, apa artinya kita berada di dalam di atas Islam ini? Kalau tidak percaya kepada kehidupan akhirat, maka orang itu sudah bisa dikeluarkan dari keislaman kalau dia sadar menyadari itu. والله أعلم بصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين